Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan, afabahullah. Sekarang kita akan masuki halaman yang ke 150. Ya kan, teman-teman? 150 esan. 150 bagian atas yang matanya itu. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya manusia tidak punya hujah lagi di hadapan Allah taala karena sudah diutus pada mereka apa? utusan-utusan para rasul dan diturunkan pada mereka kitabnya. Enggak punya hujah lagi untuk ngayal itu enggak bisa lagi sudah. Kita lanjutkan qala al Ibnu Qudamah rahimahullah matan bagian atas itu matannya ya. Bagian atas itu yang punya kitab disimak wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala ma amara wa naha illa al-mustati' lil fi'l wa masyaallah dan kita yakin kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan tidak pula melarang kecuali untuk orang yang mampu mengerjakan dan meninggalkan jadi nggak pernah Allah membebankan kepada hamba sesuatu yang nggak dimampu itu nggak pernah makanya takaluf haram hukumnya eh, ahlu sunnah anti yang namanya takalluf. Dalam hal dakwah pun gak usah takalluf. Paham ya? Nggak punya dana ya usah gak usah bikin masjid gitu loh. Paham ya? Daripada apa? Daripada apa? Minta-minta daripada tasawul sudah gak punya dana, lahan gak punya open donasi. Eh, ahlu sunnah nomor berapa seperti itu? gak ada ahlu sunnah open donasi, penggalangan dana, Eh, minta-minta ngajukan proposal, bikin yayasan untuk apa bangun pondok, bangun masjid, tidak nah, diperbolehkan. Ingat kalau Syekh Mukbil bin Hadi al wadi rahmatullah dalam kitab Tamul Masalah, jamat tabarru'at laisat min simat ahli sunnah. Penggalangan dana open donasi bukan termasuk ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Nah terus bagaimana? Gak usah takaluf udah. nggak mampu enggak ya, usah bangun itu loh. Selesai kan? Sudah nggak mampu ingin membebaskan tanah sebelah Uangnya dimana? mana? Minta-minta. Haram, Allah musta'an. Kondisikan, enggak mampu ya sabar. Ya enggak? Enggak mampu sabar, mampu jalankan lanjutkan dana sendiri gitu loh. Paham ya? Kalau minta-minta jangan. Nah, Allah musta'an. Ini kaitannya dengan apa sih? Kaitannya dengan larangan takalluf. Lihat, Allah Ta'ala tidak pernah merintahkan atau melarang hambanya kecuali yang hamba itu mampu untuk mengerjakan dan meninggalkan. Masya Allah wa annahu lam yujbir ahadan ala ma'siyatin wala ittarahu ila tarkit ta'ah masyaallah dan bahwasanya Allah Taala tidak pernah maksa seorang pun untuk berbuat kemaksiatan dan juga tidak membikin e, tidak memaksa juga untuk apa meninggalkan ketaatan nggak pernah maksa itu pilihan hamba sendiri ini dalil ini ucapan ini bantahan untuk siapa bantahan untuk kelompok siapa yang mengatakan perbuatan hamba dipaksa itu kelompok apa Hasan Jabriyah. Eh, Jabriyah. Kelompok Jabriyah bantahnya ini. Lihat ini. Allah Ta'ala tidak pernah maksa seorang pun untuk berbuat kemaksiatan dan juga tidak maksa untuk meninggalkan ketaatan. Nah kalau ada orang berbuat kemaksiatan ya pilihan dia gitu loh. Paham ya? Nah kemudian ada orang yang meninggalkan ketaatan ya pilihan dia karena hamba punya pilihan. Sudah ada dua jalur, dua jalan. Satunya halus, satunya eh, rusak jalannya. Dia milih yang rusak, ya pilihan dia sendiri. Ada yang maksa? Enggak ada yang maksa. Sekarang antum, Muhammad. Di depan antum ada dua mangkok. Satunya nasi, lauknya tempe. Satunya bakso, jumbo. Wah, kira-kira milih mana antum atau milih mana kira-kira? Bakso. Dipaksa enggak? Berarti menunjukkan hamba itu punya pilihan. Enggak ada yang maksa, siapa yang maksa? Antum milih nasi tempe juga pilihan antum, antum milih eh, bakso jumbo tadi ya pilihan antum itu loh. Jadi hamba punya pilihan. Jangan sampai dihilangkan ya. Kalau Jabriyah mengatakan, enggak, hamba itu perbuatan dipaksa. Hamba bagaikan debu yang berterbangan. Katanya. Bagian bulu-bulu yang terpale angin. Kemana saja angin mengarah dia ikut. Nah itu pendapat yang batil. Itu kelompok Jabriyah namanya. Allah musta'an. Nah barakallahu ini Perhatikan baik-baik. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Shalal Fauzan atabahullah bagian bawah itu Wa hadha aidan min al-idhah wal bayan. Ini juga termasuk idhah penjelasan wal bayan. Eh, sama penjelasan. Fa nahnu na'lam, maka kita mengetahui na barakallahu fikum anna Allah azza wa jalla ya'muru wa la yanha, bahwasanya Allah Taala tidak merintahkan dan tidak melarang illa man yaqdir al-fi'l wa tark, kecuali kepada orang yang mampu untuk mengerjakan dan meninggalkan. Sesuai dengan kemampuannya berarti kan? Naam. Antum diperintahkan sholat lima waktu karena mampu, gitu loh. Antum diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram karena mampu untuk meninggalkan. Tapi pilihan tadi ingat-ingat. Paham ya? Sudah ada dua jalur. Jalurnya pertama adalah jalur jalan yang lurus, eh? al-haq, satunya al-batil. Antum pemilih kebatilan, ya, pilihan antum gitu loh. Bukan paksaan, enggak ada yang maksa. Nah, karena sudah ada hujah di sebelumnya. Kita lihat sini, hadza huwa simak baik-baik ya. Hadza huwa alladhi yujih Hadzal ladzi yuwajjihul amr. Hadza huwa ladzi yuwajjihu ilaihil amr wa nahy. Nah, inilah yang apa yang Allah Taala arahkan kepadanya perintah dan larangan. Wa huwa indahu al qudrah wal istita'ah. Naam. Dan dialah yang memiliki naam kemampuan dan juga istita'ah kemampuan sama, qudrah istita'ah. Maksudnya apa Mas Taufik? Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memiliki kemampuan eh, yang hamba pun dikasih kemampuan. Bagaimana al-sunnah wal Jamaah dalam hal ini? Hamba punya kemampuan, punya keinginan, punya pilihan, namun kemampuan, keinginan dan pilihan hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan, pernah keliru ya, itu jangan terbalik. Hamba punya pilihan, punya kemampuan, punya kehendak, punya keinginan, tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang sudah atma hafal itu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Itu dalilnya. Yang terakhir perhatikan baik-baik, simak barakallahu fi wa ammas saghiru. Ammas saghiru adapun anak kecil, alladzi lam yablugh yang belum dewasa, anak kecil yang belum dewasa. Wal majnun, orang gila orang gila. Alladzi la yaqil yang tidak berakal. Wal mukrah, orang yang dipaksa. Alladzi laisa lahu ikhtiyar yang tidak punya pilihan, fahaula'i marfu'un anhumul qalam. Mereka-mereka ini diangkat dari mereka apa? catatan amalan orang gila, eh, nah sholat lima waktu dia, Allahu Akbar, maghrib. Terima nggak kira-kira? Nggak terima dia posisinya apa barakallahu fi? Hilang akal. Tertutupi akalnya barakallahu fi. Sampai dia sadar dia tidak gila lagi baru terima. Anak kecil. Ya Anak kecil belum dewasa, sholat dia. Hukum asalnya sholatnya nggak diterima. Paham ya? Sampai dia dewasa, cuma diajarin kan itu. Kemudian orang dipaksa. ewanam. Ya, Dipaksa, dia nggak punya pilihan. Dipaksa suruh makan apa? Suruh makan makanan haram. Terpaksa dia nggak punya pilihan. Bisa dipahami ya? Ini semuanya apa? Catatan amalan diangkat, maksudnya diampuni. Kami ya? sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha qad tajawaza an ummati an khata' wa nisyan wa mastaqrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Taala telah memberikan ampunan terhadap umatku dari kekeliruan, lupa, dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka. Jadi paksaan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Tapi ada nggak tanggung jawab? Dan kita lewati dalam kitab pikir ini kuat fikih Tanggung jawab ada nggak Esan? Ayo, ah. anak kecil main-main dia. Eh, di depan rumah tetangganya ngelempar batu kena kaca, piar. Anak kecil, nggak berdosa dia karena belum dewasa, tapi tanggung jawab doman ada orang tuanya dimintai pertanggungjawaban. Orang gila, orang gila wari dia, wari itu tiba-tiba nabrak kaca, biar ya, pecah katanya. Paham ya? Nah, orang gilanya punya keluarga. Nah, orang gila ini dia setelah tidak langsung apa sudah diampuni Allah Taala sudah. Tapi tanggung jawab untuk keluarganya yang telah nah barakallahu fi barakallahu fi yang dia telah memecahkan kacanya di orang gilanya ini ada tanggung jawab di situ. Minta sama keluarganya, jangan minta orang gilanya. Paham ya? Seperti itu. Itu dalam top doman ada. Orang dipaksa. Ayo, pecahkan kacanya Pak Mahmud itu. Kalau nggak dipecahkan, antum yang pecah kepalanya. Oh, dipaksa ini. Akhirnya Sulaibib ini langsung dia ambil batu, pecah kacanya Pak Mahmud. Setelah hilang paksaan, dia wajib ganti katanya Pak Mahmud itu loh. Tapi ketika dia mentah berdosa nggak? Nggak berdosa karena dia dipaksa. Caranya gitu. Ya, untuk masalah dosa nggak nggak dapat dosa karena dipaksa. Tapi setelah hilang paksaan, Mau nggak mau dia ganti katanya Pak Mahmud yang dipecah tadi itu. Seperti itu contohnya. Yang terakhir para kalafik wala yukhatabuna bisyai' mereka juga tidak diajak bicara dengan syariat sedikit pun. Anak kecil sampai dewasa, orang gila sampai sadar, orang dipaksa sampai hilang paksaannya. Li'annahum ghairu qadirin wala mustati'in karena mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Nah, Allah rafa'anhum taklif wal mu'akhadah. Maka Allah telah mengangkat dari mereka pembebanan syariat dan juga mengangkat hukuman-hukuman innama yukallaful aqil al-mustati' al-mukhtar. Hanya saja yang dibebani syariat adalah orang yang berakal, orang yang mampu dan orang yang punya pilihan. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.